Pembahasan kita masih pada bab man tabarraka bisajarah au hajar au nahwihima. Bab tentang siapa yang bertabarruk atau mencari barokah, ngalap berkah dengan pohon batu atau yang selainnya Kita sebutkan sebelumnya ayat dari surat An-Najm. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faraitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra, alakum dzakar wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza." Yang kaitannya adalah bahwasanya tiga berhala terbesar yang dimiliki oleh bangsa Arab ketika itu yang mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut selain Allah Subhanahu wa taala asalnya adalah batu dan pohon yang mereka yatabarrak yatabarrakun mencari barokah dengan berhala-berhala mereka tersebut dengan melakukan berbagai macam ibadah mengharapkan barokah dari berhala-berhala tersebut. Kita akan masuk pada kesimpulan nanti insyaallah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ya. Yang matiin di sini. Yang dimatiin yang di sini. Yang sana biar hidup. Kayaknya ngumpul di sini semua nanti larannya. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'al lana data anwad kama lahum dhatu anwad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa ij'al ilahan kamalahum alihah Qala innakum qaumun tajhalun. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Dari Abi Waqid Al-Laitsi Sahabiyun masyhur wal Haris ibnu Auf. Nama beliau disebutkan di Al-Mulakhas di sini. Ya, wafat pada tahun 68 Hijriah ya, dalam umur 85 tahun. Beliau berkata Abu Waqid Al-Laitsi, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Ya, ini di sini ada bentuk adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Waqid Al-Laitsi tidak mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana, tidak. Ya. Tapi beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini uh, sederhana tapi ini menunjukkan adab dan kalau antum lihat ya Para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang seperti ini, kami pergi bersama Rasulullah selalu dengan yang seperti itu. Mereka tidak pernah mengungkapkan kharaju ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja Rasulullah sallallahu ma'ana tidak. Tapi kharajna nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mensyaratkan bahwasanya mereka yang mengikuti Rasulullah wasallam, bukan Rasulullah yang mengikuti mereka. Mereka mengiringi Rasulullah, menemani Rasulullah Ya. Ila Hunain. Wadin yaqa'u syarqi syarqai Makkah. Wa bainahu bainahu wa bainaha bid'atu asyara milan. Ya. Lembah yang terdapat di timur kota Mekah. bainahu wa bainaha yaitu antara Hunain dengan Mekah sekitar ya belasan mil jaraknya. Qatala fihi Rasulullah SAW kabilah Hawazin. Ya. Sakif wa Hawazin. Ya, ini terjadi setelah Fathu Makkah ya, pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah terjadi pada tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Ya kalau tidak salah tahun 8 Hijriah. Taib. <clears throat> Dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Ya, Sara Makkah Darul Islam. Mekah menjadi negeri Islam. Yang sebelumnya dikuasai oleh oleh orang-orang musyrikin. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat terpaksa meninggalkan kota Mekah, kota yang kota kelahiran beliau, kota ya tempat beliau besar di sana, kota yang paling beliau dicintai. Tapi beliau keluar dari sana. Ya, menyelamatkan agama. Menyelamatkan kaum muslimin dari orang-orang musyrikin ketika itu. Ya, ke tempat yang lebih aman untuk mereka, ke tempat yang lebih menerima yaitu kota Madinah. Ya, sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjalankan umrah tetapi dihalangi oleh kaum musyrikin sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah ya genjatan senjata dengan isi perjanjian tersebut yang kelihatannya menguntungkan kaum musyrikin. Kelihatannya. Ya. Eh, misalnya koin perjanjiannya seorang yang dari Mekah kemudian kabur, meninggalkan kota Mekah, keluar kabur dari kota Mekah. Ya. Menuju kota Madinah. Ya, dia kabur, dia misalnya masuk Islam kemudian kabur dari kota Mekah menyelamatkan dirinya. Ya harus dikeluarkan dari kota Madinah. Sementara orang kalau dari Madinah dia kembali ke kota Mekah tidak ada perjanjian seperti itu. Ya, dia boleh tetap tinggal di Mekah. Nah, ini kan seolah-olah merugikan. Ya, tapi padahal justru menguntungkan. Ya. Beberapa sahabat yang antara perjanjian Hudaybiyah kemudian eh, dan e, eh, Fatuh Mekah ini masuk Islam dan dengan sebabkan ada perjanjian Hudaybiyah tersebut mereka tidak bisa tinggal lama di Madinah akhirnya mereka harus keluar dari Madinah tapi mereka nggak mau kembali kota Mekah ya, itu sudah sudah di luar isi perjanjian ya mereka membuat tinggal di satu tempat membuat komunitas sendiri dan ya, mengacau ya, mengacau orang musyrikin Ya, tapi itu sudah di luar perjanjian. Dan sebaliknya kalau ada dari Madinah, kalau ada yang balik di kota kembali ke kota Mekah, nah ini kan dipertanyakan keislamannya. Kenapa dia kembali? Kalau dia adalah seorang muslim, ya dia tidak akan mau seperti itu. Kalau dia kembali ke Mekah, eh ini ada pertanyaannya di situ. Ya. Maka yang disebut fatah ya di dalam surat al-fatah itu bukan Fatah Makkah tapi perjanjian Hudaybiyah ya. nah sampai terjadi pelanggaran oleh kaum musyrikin Ketika terjadi pelanggaran, maka Rasulullah SAW mengumpulkan hampir seluruh kekuatan kaum muslimin untuk menyerbu kota Mekah. Ya. Kekuatan yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh orang musyrikin. Kaget mereka melihat kekuatan kaum muslimin ternyata sedahsyat ini, sebesar ini. Ya, sehingga ya tidak ada perlawanan berarti dari kaum musyrikin ketika itu. Dan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ini disebutkan dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya. Berapa banyak yang masuk Islam ketika itu? Ya. Nah, ketika melihat atau mendengar kabar bahwasanya Mekah sudah dikuasai kaum muslimin, kabilah-kabilah di luar Mekah, ya, yaitu kabilah Thaqif dan Hawazin ini mengumpulkan kekuatan dari Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang berangkat dari Madinah dan mereka yang baru masuk Islam ketika itu menuju ke Hunain untuk memerangi kabilah Hawazin dan Sakif ini. Ya, artinya kekuatan yang tadinya sudah besar bertambah besar ya bertambah besar ya sehingga timbul eh, eh, rasa percaya diri yang agak berlebihan ya dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala firman Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat ila akhir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, membela kalian di banyak tempat, termasuk di ketika terjadi perang Hunain. Ketika itu di mana jumlah kalian yang begitu banyak ajabatkum. Ah, ya, membuat kalian takjub, merasa bangga, merasa hebat. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan seperti ini. Nah, ya, apa yang muncul ketika itu kalau sudah seperti itu, berkurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan banyaknya pasukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falam tugni ankum syai'a." Sementara banyaknya pasukan tersebut tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Ya, bukankah pada perang-perang sebelumnya ya orang-orang musyrikin persenjataan mereka jauh lebih lengkap pada perang Badar terutama. Apakah bermanfaat bagi mereka? Sama sekali tidak. Ya, kemenangan gemilang ketika perang Badar. Sehingga terjadilah apa yang terjadi pada perang Hunain ya terjebak mereka di lembah Hunain tersebut terkepung oleh musuh sampai bercerai-berai pasukan yang begitu besar bercerai-berai hanya sekitar 100 orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya walaupun pada akhirnya ketika eh, situasi yang tadinya panik kemudian mulai terkuasai Tetap kemenangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi ini menjadi pelajaran penting. Ya, bahwasanya ya, pada setiap keadaan apalagi pada keadaan-keadaan seperti ini seharusnya iman kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakalnya kita, penyandaran diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tetap kita jalankan Ya, tetapi kita layak tamin alas sabab. Kita tidak bersandar kepada sebab, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin. Dan kami ketika itu hudasa'u ahdin bikufrin yaitu qaribun ahduna bil kufur artinya mereka baru masuk Islam sebagian mereka yaitu pada Yaum Fath ya Fathu Makkah ya sebagian sahabat yang yang ikut ketika itu baru masuk Islam hitungannya apa hitungannya hari ya bukan minggu bukan bulan hitungannya hari ketika itu beberapa hari Fathu Makkah keluar lagi Rasulullah SAW menuju Hunain ya Artinya banyak hal yang belum mereka ketahui ketika banyak hal yang belum mereka pelajari. Ya. Dan ini yang menjadi salah satu poin penting juga. Ya. Kenapa ini terjadi? Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik dahulu mereka memiliki pohon sidr ya, bidara Ya'kufuna indaha. Ya, ya'kufuna indaha ayyukimuna indaha wa yu'adzimuna wa yatabarrakuna biha. Ya, mereka uh, artinya mereka biasa berdiam diri di sekitar pohon tersebut dalam rangka mengagungkan pohon tersebut ya mengharapkan barakah dari pohon tersebut ya nah ini ya kurang kurang lebih kalau ada pohon-pohon besar, pohon beringin kalau di negeri kita, itu biasanya kan sering tempat orang ya entah naruh sesajen di sana entah al muhim seperti itu. Wayanutu nabiha aslihatahum dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dengan keyakinan apa? Bahwasanya senjata-senjata mereka terberkati dengan digantungkan di pohon-pohon tersebut. Ya. Biar senjatanya tambah sakti mandraguna. Nah, ini keyakinannya. Ya. Dengan menggantungkan senjata mereka tersebut di pohon yang mereka sebut dengan jatuh Anwat ini nanti. Ya, jatuh Anwat ya, mereka berkeyakinan senjata mereka tambah hebat. Ya. Yuqalu lahu Datu Anwat. Yang pohon tersebut ya disebut dengan Datu Anwat. Famarorna sidratin Fakulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwad kama lahum dhatu anwad Maka kami melewati satu pohon sidr, pohon bidara. Ya. Dan pohon bidara itu pohon sidr ya. Ya, sini kayaknya ada ya, ada yang nanam kayaknya. itu usianya bisa ratusan tahun. Ya. Dan pohonnya gede. Nah, ini kan masih kecil. Jadi bayangan jangan bayangin seperti itu pohon sidr. Gede. Ya. Dan ada buahnya itu kecil buahnya. Ya. salah untuk dimakan. Ya, cuman jangan bayangkan juga seperti pohon beringin yang rimbun, enggak ya sana curah hujan sedikit daunnya walaupun e, e, besar pohonnya tapi e, tidak seperti pohon beringin yang memang rimbun daunnya tidak ini tidak rimbun ya apa gimana sebelah itu consider Hah? Oh, maksudnya itu pohon udah lama sekali. Saya malah nggak ingat ada pohon di sini. Yang di seberang sungai itu, yang dekat sungai, yang dekat jembatan. Oh iya iya. iya. Waduh, apalagi sama saya ya. <laughs> Ya, ya, ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada keyakinan ya di pohon itu ya. Ya. Keyakinannya kalau daunnya rindang kita berteduh di situ nyaman gitu aja. <laughs> Gak usah keyakinan yang lain. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, dan sebagian orang masih uh, ini ya terhadap pohon sidar ini sebagian orang ini maksudnya yang di di sana di Yaman menganggap eh, saya nggak tahu sejauh mana keyakinan mereka, tapi mereka menganggap istilahnya kalau bahasa kita pamali lah kalau pohon tersebut ditebang. Ya, dipotong atau ditebang. Nah, itu agak-agak pamali gitu. Cuman pamalinya sejauh apa wala alam. Ya. Faqala Rasulullah taib. Maka kami berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikan kami Datu Anwat sebagaimana mereka memiliki Datu Anwat." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu akbar." Allahu akbar. Ya, takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terhadap sesuatu yang e, mengagetkan beliau. Ya. Ketika ini e, keluar perkataan ini dari sebagian para sahabat. Ya. Innaha as-sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat Banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya ini adalah as-sunan, yaitu jalan-jalan orang-orang sebelum kalian dan kalian mengikuti jalan-jalan tersebut. Kalian mengatakan demi zat yang jiwaku berada tangannya sebagaimana Banu Israel mengatakan kepada Musa. Ya, mengatakan kepada Musa. Disebutkan kisahnya ketika mereka Banu Israel berhasil menyeberangi Laut Merah. Ya. Artinya mereka selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya dan Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Ya, beserta bala tentaranya. Artinya apa ini? ya al-fawz kemenangan bagi Bani Israel ketika itu ya kan mereka diselamatkan dari uh, musuh utama mereka yaitu Firaun dan bala tentaranya ya ah, harusnya bersyukur ya tapi ketika mereka melatih suatu kaum yang kaum tersebut ya, menyembah berhala menyembah berhala, mereka mengatakan kepada Musa, Ya. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami ilah, sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Yaitu sembahan selain Allah. Eh, ini kan luar biasa baru ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dimenangkan dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kebesaran Allah. Ya. Allah jadikan laut merah itu terbelah dan mereka bisa berjalan tengahnya tanpa air menyentuh mereka. Ya. Dan mereka menyaksikan bagaimana Firaun dan bala tentara mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fauzun azim ya kemenangan yang sangat besar seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya tapi malah meminta suatu hal yang luar biasa berkebalikan dari itu seharusnya mereka yang mendekatkan diri mereka kepada Allah justru meminta suatu hal yang mau jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya maka kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian ini adalah kaum yang sangat bodoh. Ya. Ini kejadian ya. Pada umat terdahulu terjadi lagi pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan akan terjadi lagi latar kabunna kata beliau sunanaman kana qablakum ya di saya kalian akan melikuti sunnah-sunnahnya orang-orang yang sebelum kalian sama orang sebelum kalian ya dan di sini diriwayatkan dalam riwayat yang lain ya maksudnya yang bagian terakhir sunnah sunana kau qablakum ya sibran bisibrin diraan bidira'in Eh, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuha ya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sampai kalau mereka masuk ke lubang bob ya dan bob itu binatang padang pasir bukan biawak bukan ya, atau di biawak padang pasir juga bukan Ya, karena berkebalikan. Biawak butuh air, Bob hampir tidak minum air. Ya. Disebutkan lubangnya adalah lubang yang sempit dan berliku-liku. Ya. Artinya kalau mereka masuk ke dalam lubang dob yang sempit dan susah, ya, ini umat Islam mengikuti mereka juga. Sallallahu alaihi ya para sahabat ayahudu wan nasara apakah mereka orang Yahudi dan Nasara waman siapa lagi kalau bukan mereka kata Rasulullah Ya kan kejadian nggak sekarang ya kejadian lah ya berapa banyak dari kita yang lebih senang mengikuti sunnahnya atau trennya ya orang-orang kafir daripada sunnah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga dalam hal yang yang paling remeh sekalipun ya kan? paling remeh sekalipun ya oh ini dari Amerika terus kenapa kalau dari Amerika kenapa oh ini sepatu dari Amerika ya buatnya paling di Tangerang ya kan Ya. Oh, bangga terus kenapa? Dan tidak bangga ketika mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setengah mati kalau ada tren baru setengah mati bagaimana bisa mengikuti? Iya kalau mampu, kalau tidak mampu apa akibatnya? Berusaha untuk mengikuti. Ya, sebisa mungkin. Entah bagaimana caranya. Sallallahu ya. Ya. Taib. Qala al-ma'na al-ijmali kita bacakan kalamnya seberapa menit? 10 menit lagi. Al-ma'na al-ijmali lil hadis Makna global dari hadis ini yukhbiru Abu Waqid an waqi'atin fiha ajabun wa mau'izatun wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin dan Saqif. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu beliau mengkhabarkan tentang suatu peristiwa kejadian ya yang fiha ajab di situ terdapat suatu hal yang mengherankan. Wa mau'izah dan terdapat pelajaran di situ. Yaitu bahwasanya ketika mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazin dan Thaqif. Wa kana dukhuluhum fil Islam qariban dan ketika itu masuknya mereka kepada Islam ya masih dalam waktu yang dekat. ya itu masih maksudnya baru masuk Islam. Fakhfi alaihim amru syirk sehingga tersembunyi dalam masih samar bagi mereka perkara kesyirikan ini masih belum jelas. Ya. Karena itu tidak dihukumi mereka uh, melakukan atau sebagai musyrikin tidak belum jelas pada mereka dan ditegakkan hujah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka stop ketika itu. Ya. Falamma ra'au ma yasna'u al-musyrikuna min at-tabarruk bisyajarah talabu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum syajaratan mislaha Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya, mereka mengetahui bahwasanya musyrikin mereka melakukan tabaruk. Mencari barokah melalui pohon yang disebut datu anwat ini tadi. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan mereka satu pohon yang ingin dijadikan seperti datu anwat ini tadi. Fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam istingkaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir istingkaran sebagai bentuk pengingkaran beliau ya, wa ta'dhiman lillah dan pengagungan terhadap Allah wa ta'ajjuban min hadhil maqalah dan sebagai bentuk keheranan beliau terhadap ya perkataan ini wa akhbar anna hadhil maqalah tusbihu maqalata qaumi Musa lahu lamma ra'au min lamma ra'au man ya'budul asnam dan beliau mengkhabarkan bahwasanya perkataan ini mirip dengan perkataannya kaumnya Musa kepada Musa ketika mereka melihat ya kaum yang beribadah kepada ber, ber, ber, berhala ij'alana ilahan kamalahum alihah mereka berkata kepada Musa jadikan kami ilah sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan ya wa anna hadza juryanu ala tariqatihim dan bahwasanya apa yang dikatakan oleh para sahabat tadi ini e, ber, berlangsung sebagaimana apa yang terjadi pada Bani Israel ketika itu. Summa ahbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummata satattabi'u tariqal yahudi wan nasara wa tasluku manahijahum wa taf'alu af'alahum ya wa huwa khabarun maknahu dzam wa tahdhir min hadzal fi'il kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, menempuh metode-metode mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan ini adalah khobar yang khobar yang intinya beliau ingin mengkhobarkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang ya apa yang terjadi pada masa datang ya oh berarti beliau mengetahui mungkin ini adalah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ya dan bukan bentuk ikrar bahwasanya beliau menyetujui terjadi khilaf atau terjadi hal yang seperti ini mengikuti sunnah orang-orang Yahudi dan Nasrani bukan. Ya, sama sekali tidak beliau hanya mengkhabarkan dan khabar ini dalam bentuk dam celaan terhadap orang yang melakukan seperti ini. Wetahdir peringatan jangan sampai melakukan seperti ini. Ya, mengikuti ya caranya orang-orang Yahudi Nasara Ya, bahkan sebagian mereka eh, apa namanya? bangga dalam mengikutinya dan eh, apa ya istilahnya itu. Mereka nggak pede dengan Islamnya mereka. Malu dengan keislaman mereka. Ya. Nah, ini kan aneh sebenarnya. Seharusnya orang itu memiliki kebanggaan ya bahwasanya mereka adalah seorang muslim ya bangga a'laun wa antumul a'laun kalian itu a'laun lebih tinggi daripada mereka bagaimana mereka orang-orang yang beribadah kepada berhala dikatakan lebih tinggi sallallahu nah, bangga menjadi seorang muslim bangga menjadi orang yang beriman ya berani menegakkan kepala di hadapan mereka orang-orang musyrikin bukan bukan malah menundukkan kepala Ya, dan kepalanya tegak justru kepada orang-orang musyrik eh, kepada kaum muslimin. Nah, ini kan kebalik. Ya. Qala munasabatul hadis lil bab. Ya, apa yang menjadi hubungan antara hadis ini dengan bab? Anna fi hadalilan ala anat tabarruk bil asjar wa ghairiha syirkun wa ta'lihun ma Allah bahwasanya di dalam hadis di sini terdapat dalil bahwasanya tabarruk bil asjar. Ya mengharapkan, ya mencari barokah melalui pohon atau yang sejenisnya, ini adalah bentuk kesyirikan dan menjadikan ya selain Allah sebagai ilah. Ya, apakah syiriknya syirik akbar atau syirik asgar? Kembali kepada rincian yang sudah lewat. Ya, kalau mereka menganggap bahwasannya ya, pohon, batu dan yang selainnya, kuburan ini bermanfaat dengan sendirinya. Yang memberikan barokah adalah pohon, yang memberikan barokah adalah e, batu tersebut misalnya. Ya, maka ini syirik ak, syirik akbar. Ya. Dari satu sisi dari rububiyah mereka meyakini bahwasanya ada yang bermanfaat selain Allah. Ya, dari sisi uluhiyah ketika mereka menyandarkan dan mengantungkan diri mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka meyakini ini adalah sebagai sebab bahwasanya barokah itu dari Allah, ya. Dan pohon, bebatuan ketika mereka yakufun misalnya di situ berdiam diri di situ ini adalah sebagai sebab saja. Ya, atau mereka menggantungkan senjata itu sebagai sebab saja. Ya, maka ini masuk kepada syirik asgor dengan kaidah yang sudah lewat menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab ya ini adalah syirik asgor ya kenapa karena di situ ada bentuk pensyirikatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan eh, tahkim menjadikan sesuatu ya sebagai sebab padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab Wallah taala alam. Dan disitu disebutkan ada e, pembagian yang ketiga, yaitu kalau dia dia tidak mengatakan itu sebab, apalagi mengatakan pohon atau kuburan atau e, batu itu memberikan barokah dengan sendirinya hanya saja eh, lebih diharapkan untuk mendapatkan barokah ya kalau misalnya dia membaca Al-Quran atau dia menghafal di situ belajar eh, kalau dia belajar di tempat lain ya kok kurang afdol belajarnya nah ini Sebagian ada yang mengatakan haram, sebagian yang mengatakan termasuk pada syirik asgar tadi. Ya. Akal lusai adalah haram. Paling ringannya terlepas di situ dari khilaf adalah haram. Ya. Ses, uh, ya, menghafal di kuburan fulan ini lebih uh, cepat hafalnya atau berdoa di situ kepada Allah lebih cepat diterima doanya ini ya eh, akal saya haram dan sebagian mengatakan bahwasanya itu syirik asgor wallah taala alam selesai kita dari pembahasan ini insyaallah berikutnya masuk kepada al-masail terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada bab yang berikutnya Naktafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh